الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه له أما بعد kita lanjutkan ikhwan uh, sebelumnya ada mohon maaf terlambatan insyaallah di waktu yang akan datang nggak seperti ini 9 sudah mulai Allah masyarakat lanjutkan yang kemarin sampai di mana ikhwan Putra sudah langsung. Ya. Saya masih membaca kelihatan kaki Syekh Jamaluddin Suraihan Abu Abdullah tentang <coughs> jawaban Syekh Soleh Kaulan atas pertanyaan yang disampaikan kepada beliau <coughs> itu apakah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sama dengan dakwahnya jamaah ikhwan muslimin dan jamaah tabligh kebanyakan orang yang mengatakan dan menuduh demikian bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak pada hizbiyah ya hazub mengajak pada kelompok dan memisah nyempal dari jamaah kaum muslimin ini tuduhan ketika kita menjelaskan hakikat dakwah ikhwan muslimin bahwa mereka nyempal memisahkan diri dari kaum muslimin tuduhan yang kita <coughs> arahkan kepada mereka itu juga diarahkan oleh mereka kepada kita paham ya kalian yang anggap sunnah mengatakan bahwa ikhwan muslimin wa tabligh adalah dakwah yang mengelompok dan dakwah sempalan. Sedangkan kalian juga demikian. Nah ini. Nah, sekarang kita akan lihat ya, seperti apa yang sudah dijawab oleh Syekh dalam pelajaran kita yang lalu sudah kita sampaikan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak demikian. Ya, tadi ini merupakan rantai dari dakwah-dakwah sebelumnya. ini dakwahnya para ulama ulama terdahulu para imam-imam yang bersambung kepada sahabat dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa dalil dan bukti dan burhannya bahwa dakwah Syekh Muhammad itu dakwah ila tauhid dakwah yang menyeru pada tauhid dan dakwahnya para rasul halau ini menyeru pada tauhid demikian juga dakwahnya para sahabat dan para al imah para imam imam syafi'i dan juga imam Ahmad dan yang lainnya dan juga para ulama ulama kita di zaman ini ya, itu adalah bagian dari mata rantai <clears throat> akan dakwah-dakwah sebelumnya jadi bukan merupakan dakwah hizbiyah dan bukan Islam nyempa seperti yang dituliskan kepada kita. Nah, di sini kita dapat di sebuah faedah bahwa tolak ukurnya adalah at-tauhid. Sehingga seorang berdakwah pada tauhid, ya, mengajak kepada persatuan di atas tauhid. Persatuan harus di atas tauhid. Ya, bukan persatuan yang semu yang banyak diserukan oleh kelompok-kelompok ya, yang mempertaruhkan Alkitab dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Ya. Yang mereka tuduh bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang pecah belah. Dakwah mereka adalah dakwah yang mengajak pada persatuan, sedangkan persatuan yang mereka serukan adalah persatuan yang sunnah. Persatuan yang mempertaruhkan Alkitab dan Sunnah. Nah, nah, bukan demikian, tapi dakwah yang sahih, ya, persatuan yang benar adalah persatuan di atas manhajnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam benar. Rasulullah mengajak kepada persatuan. Benar Rasulullah memecah belah bahkan antara bapak dengan anaknya. Tapi memecah belah antara tauhid dengan syirik dan bid'ah dengan sunnah. Dan ini ya sesuatu yang perlu dan harus. Ya. Al-bara'ah. Naam. Demikian juga dakwahnya Ibrahim alaihissalam mengajak kepada tauhid. Ketika ayahnya tidak mau kembali kepada tauhid, ya. nah Ibrahim memilih untuk berpisah dengan ayahnya. Nah, seperti yang kita mengetahui pada pelajaran ya usul tarasa bahwa di sana ada syarat-syarat la ilaha illallah dan di antara syarat-syarat la ilaha illallah ala al-kufur kufur ya bima yu'badu min dunillah segala peribadatan kepada selain Allah nah dan juga baroah ya, berlepas diri ya, kepada asyik pada bid'ah dan tidak cukup dengan itu berlepas diri dari pelaku keduanya bagaimana ialah makna Islam ya, apa itu Islam istislamulillah lillahi tauhid wal inqiyadu lahu والخلوص والبراءة من الشرك والبدع وأهله ya, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tunduk dengan penuh ketaatan. Nah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan bid'ah dan pelaku keduanya. Itu baru seorang ya berhak untuk mendapatkan predikat muslim Muslim ya ikhwan. Nah ini insya Allah kita akan bahas pada tempatnya biidnillahi ta'ala. Kita masuk lanjutkan belajar kita yang lalu. <clears throat> Qala Syekh Hafizahullah Syekh Jamaluddin Furaihan wa fi rasail al-aqaid min al-kitab Dan pada rasail al-aqaid itu risalah al-aqaid Qaid untuk jama dari akidah. Minal kitab nafsi dari kitab itu sendiri. Itu yang lalu ya. Yang telah disebutkan di atas itu kita yang ditulis oleh Hasan al-Banna Majmu' Rasail Hasan al-Banna ia berkata yaitu Hasan al-Banna Hasan al-Banna adalah seorang yang pendiri Ikhwanul Muslimin jamaah ikhwan muslimin. Di sini kita akan <clears throat> sampaikan bahwa dakwah ikhwan muslimin ya, ini dakwah yang nyempal dari Islam. Islam sempalan mereka. Ya, Islam sempalan ya. Dari namanya saja sudah kita bisa tahu annahum ala dhalalah bahwa mereka di atas kesesatan jika mereka tidak mengambil manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hasan al-Banna, "Al-bahthu fi mithli hadha asy-sya'n." Fi mithli hadha asy-sya'n. يعني في الأسماء والصفات مهما طال فيه القول لا يؤدي في النهاية إلا إلى نتيجة واحدة هي التفويض لله تبارك وتعالى. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna. Ya. Mempelajari ya. ilmu ini yang dimaksud adalah tauhid asma wa sifat. Ya. Ini salah satu dari macam-macam ya, tauhid yang kita kenal ada tiga tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Kata dia mempelajari tauhid wa sifat mahma qala bihil qaul ya. bagaimanapun dalamnya seseorang mempelajari la yuaddi bin nihayah pada akhirnya nggak akan membawa illa ila natijatin wahidah kecuali kepada ya hasil yang satu hiya at lillah yaitu tafwid Apa yang dimaksud dengan puit?